Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah Kita masih membahas tentang uh, Sutratul musalli, sutrah bagi orang yang salat Kita masuk pada hadis berikutnya Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ida salah ahadukum jika salah satu kalian mengerjakan salat atau hendak mengerjakan salat falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an maka hendaklah dia letakkan sesuatu di arah depannya fa ilam yajid falyansib ason jika dia tidak menjumpai sesuatu yang bisa diletakkan maka bisa dia pasang tongkat yang dia bawa dan dia miliki fa'ilam yakun jika juga tidak ada falyakhutta khattan maka hendaklah dia menggaris ya, eh, maka hendaklah dia jadikan garis sebagai sutrahnya Thumma la yadurruhu man marra baina yadaihi. Kemudian tidaklah membahayakannya semua orang yang lewat di depannya. Maksudnya yang lewat di sebelah baratnya garis. Hadis ini dilihat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani walam yusib man za'ama annahu muttarabun. Tidaklah benar orang yang beranggapan kalau hadis ini hadis yang goncang alias hadis yang da'if Bal huwa hasanun eh, bahkan hadis ini derajatnya hasan. Kesimpulan tentang derajat hadis ini, hadis ini derajatnya hasan. Al-Hafidh Ibnu Hajar sendiri mengatakan hadis ini derajatnya hasan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban demikian juga dinilai sahih oleh Imam Ahmad dan Ali Al-Madini sebagaimana dinilai sahih oleh Ad-Darqutni Al-Baihaqi mengatakan tidak mengapa beramal dengannya insyaallah taala artinya apa hasan boleh bisa dipakai untuk beramal berarti minimal hasan kalau Ibn Abdul Bar namun Ibn Abdul Bar Al-Maliki mengatakan sejumlah ulama mengisyaratkan kalau hadisnya ta'if, hadis ini ta'if. Di antara ulama yang mengisyaratkan kalau hadis ini ta'if adalah Sufyan Ibn Uyainah, Syafi'i, Baghawi dan lainnya. Namun itu semua dibantah oleh Ibnu Hajar dengan mengatakan innahu hasanun. Hadisnya derajatnya hasan. Ya, maka bisa kita simpulkan hadis ini diperselisihkan ulama baif ataukah tidak tadi disebutkan ada sejumlah ulama yang mentaifkannya Sufyan ibn Uyainah Imam Syafi'i Baghawi demikian juga Al-Albani e, namun ada juga ulama yang mensahihkannya menilainya hadis yang sahih Imam Ahmad Ali ibn Madini Daruqutni ada yang menilainya hasan ada yang eh, eh, ya. demikian juga Ibnu Hibban menilainya sahih ada yang menilai hasan ya bisa kita simpulkan dari perkataan Baihaqi demikian juga yang ditegaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar ya, maka ada yang menilai dhaif ada yang menilai sahih dan ada yang menilai hasan kesimpulan dari penulis Taudih Al-Ahkam derajatnya hasan ya tentu nanti ini akan menimbulkan konsekuensi hukum fikih yang berbeda. Ya, di sini tentang masalah garis sebagai sutra boleh dan tidak cukup ataukah tidak sah sebagai sutra ataukah tidak nanti akan berbeda-beda. Tentu bisa kita pastikan ulama yang mengatakan uh, hadis ini baif, ya, maka akan mengatakan tidak boleh ya, tidak cukup kalau garis sebagai uh, sutra tidak boleh tidak harus satu benda yang uh, yang terlihat yang muncul kemudian mereka akan menguatkan perkataannya dengan hadis syarat muslim yang menegaskan eh, bahasanya Eh, sutoh itu hendaknya adalah semisal muakharatir rahal ya, kayu yang ada di bagian belakang pelana unta ya. Ya. namun lain hanya dengan ulama yang menilainya sahih atau hasan maka mereka akan mengatakan setinggi e, kayu bagian belakang pelana onta bukan satu keharusan. Itu ideal, namun minimalis juga bisa, nggak ada apa-apa, cukup sekedar garis. Ya falyakhuttu khattan falyakhutta maknanya adalah adalah dia membuat rosama alamatan membuat tanda Wal murad huna dan yang dimaksud di sini eh, minal eh, khatti yang dimaksud dengan garis di sini adalah garis di depan orang yang sholat sebagai sutra bagi orang tersebut. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini anjuran eh, adanya sutra di depan orang yang sholat dan anjuran ini sangat-sangat ditekankan dikarenakan bolak-balik Nabi memerintahkannya dalam banyak hadis. Kemudian idealnya sutra itu adalah biaisyin benda apapun namun yang menonjol dan terlihat dan letaknya ada di depan orang yang sholat sehingga berfungsi untuk mencegah orang-orang yang lewat untuk lewat di depan di arah kiblatnya ya, tepatnya di antara dia dengan tempat sujudnya Nah jika seorang itu tidak menjumpai sesuatu yang menonjol sebagai sutra yaitu sesuai dengan sekadar bagian belakang Eh, kayu bagian belakang pelana orang yang menunggang unta ya, yang menunggang fakokota bil ba'ir di atas pelana unta nah ketika tidak ada benda semacam ini inilah yang ideal maka intakola berpindah kepada benda yang lebih rendah dan lebih kecil maka jika tidak menjumpai benda apapun maka ya tongkat yang dia pakai bisa dimanfaatkan sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Juhaifah Abu Juhaifah mengatakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat memimpin para sahabat di daerah Bataha dan di depan beliau beliau menancapkan anazah. Ya, anazah adalah tongkat yang ujungnya ada besinya. Yang ini yang sering kali Nabi pakai sebagai sutra ketika beliau sholat Aid, ya, maka beliau pasang anaza. Demikian juga ketika beliau ini uh, hajatul wada mau pulang sehingga di daerah Betaha kemudian sholat maka sutrahnya juga uh, tongkat tersebut. Anaza adalah tongkat yang ujungnya terdapat besi yang tipis wa asafil ardi maka idealnya tongkatnya ditancapkan valiansip ason maka darah dia tancapkan tongkat tongkatnya namun ketika ditancapkan tidak mungkin karena tongkatnya tumbul ya. maka sini dikatakan boleh sekedar diletakkan melintang diletakkan melintang di depan orang yang sholat Wal afdal <clears throat> Nah kalau kemudian diletakkan, tidak ditancapkan, kemudian diletakkan kan ada dua pilihan melintang ataukah lurus. Ya. Kalau diletakkan, maka beliau katakan wala afdol dan yang terbaik hendaknya ardon melintang. Ya. Maka ketika orang pakai tongkat, mau sutrahnya dengan tongkat, maka idealnya tongkatnya ditancapkan. Jika tidak memungkinkan untuk ditancapkan karena tumpul, maka bisa diletakkan. Kalau diletakkan ada dua pilihan ya. Boleh jadi melintang atau apa? Ya, lurus ke ke depan. Dan tentu dari dua pilihan ini melintang di depan kita itu yang lebih baik. Kenapa lebih baik? Kenapa lebih afdal? Hatta yuhita makanil musalli supaya meliputi ruang yang kita pakai, daerah yang kita pakai untuk sholat. Wayastur dan menutupi semua arah eh, eh, semua arah dari sisi kiblat maka arah kita di sisi kiblat tertutup semua dengan adanya e, tongkat yang dilin, e, di, dipasang melintang atau diletakkan melintang. Ya, ilam jajid asa khatta khattan jika tidak ada tongkat ya, maka hendaknya ya, ya, maka uh, sutrahnya bisa berupa garis. Garisnya garis gimana? Garis melintang atau garis lurus? Nah, tentu ada kalau namanya garis boleh jadi melintang begini atau ya, lurus ke depan. Maka jawabannya wayakuno ardon. Garis tersebut adalah garis melintang, jangan garis begini, namun garis e, melintang. Wal afdal ayakuna mukawasan Ya, dan di sini dianjurkan dan disarankan kalau orang mau pakai sutra dengan bentuk garis, hendaklah garisnya dibuat garis melengkung seperti muka seperti kus, eh, seperti busur. Kal mihrab sebagaimana bangunan mihrab. Ya, mihrab uh, mihrab salat untuk tempat imam salat itu kalau di Saudi tidak sebagaimana di tempat kita. Kalau di tempat kita uh, imam itu ditelan oleh mihrab, artinya tidak terlihat. Tapi kalau eh, mihrab sebenarnya ya, itu cuma bangunan cekung saja yang kurang lebih itu cuma tempat sujudnya imam ya cekungan tadi itu cuma tempat sujudnya imam jadi imam itu terlihat imam itu tetap terlihat itu mihrab uh, di Arab Saudi dan itu Eh, mihrab di bangunan Masjid Nabawi baik yang dikatakan sebagai mihrab Utsman ataupun mihrab Nabawi itu cuma sekedar bentuk bangunan cekung begini. Ya. Nah, kurang lebih itu kalau dimanfaatkan cuma untuk mukanya imam saja, adapun badannya itu di luar. Maka di sini dikatakan kal mihrab cekung seperti cekungnya mihrab. Namun apa dasar anjuran semacam itu di sini tidak dijumpai dasar uh, yang betul-betul bisa jadi dasar karena dasarnya cuma perkataan Imam Ahmad. Ya, kalau Abu Dawud, Abu Dawud mengatakan, aku mendengar Imam Ahmad uh, berkata tentang sutroh berupa garis, kata Imam Ahmad, mislul hilal, bentuknya seperti bulan sabit. Ya, garisnya adalah garis yang melengkung seperti bulan sabit. Ya, maka anjuran untuk bentuk melengkung tadi e, dasarnya di sini cuma disampaikan adalah perkataan Imam Ahmad. Yang tentu kita telah tahu bersama bahasanya perkataan Imam Ahmad bukan dalil. Nah, dalil adalah Quran, Sunnah, paling bentar kemudian penjelasan sahabat dan ijma. Ya. Maka kalau kita kembali kepada dalil yang kita katakan hadisnya minimal derajatnya Hasan, ya sekedar garis begitu saja. Eh, meskipun Imam Ahmad dan kita namun kita belum tahu dasarnya dan selama kita belum tahu dasarnya maka ya, kita tidak berani menegaskan. Ya, meskipun Imam Ahmad menganjurkan agar berbentuk melengkung. Kemudian uh, orang yang sholat jika dia telah meletakkan sutra di depannya dengan bentuk apapun, nah, di antaranya adalah garis, maka tidaklah yaduru sholatahu syai'un. Tidak ada satupun yang membahayakan sholatnya ataupun mengurangi kualitas sholatnya ataupun membatalkannya dan tidaklah dibatalkan oleh orang yang lewat di depannya asalkan lewatnya min waroiha di sebelah baratnya sutra. Eh, mafhum mukhalafah dari hadis ini maka jika seorang itu tidak meletakkan eh, sutra di depannya maka sholatnya kualitasnya berkurang atau bahkan batal karena lewatnya orang yang lewat di dekatnya atau di depannya itu manakala yang lewat adalah perempuan atau keledai atau anjing hitam kemudian kalau kita lihat bunyi tegas hadis ini menunjukkan la asutrata adunya tidak boleh kita meletakkan ya, memasang sutroh yang e, lebih rendah yang alternatif kedua ataukah ketiga hatta layajida allati a'la kecuali jika kita tidak tahu tidak mendapatkan yang lebih baik maka yang lebih baik tadi seukur apa pelana seukur uh, kayu pelana uh, unta ya, bagian belakangnya kemudian nomor dua tongkat tongkatnya pun ada dua pilihan idealnya di uh, ditancapkan kalau tidak di diletakkan dengan diletakkan melintang kemudian yang ketiga baru garis maka hadis ini menunjukkan bahasanya tidak boleh kita langsung e, ngambil pilihan yang ketiga, saya tak garis saja. Padahal pilihan sebelumnya masih bisa diambil dan dilakukan. Wa nama beniaton maka apa yang ada dalam hadis ini berdasarkan kaidah yang Nabi sampaikan dalam hadis yang lain di salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika kuperintahkan kalian untuk melakukan satu hal, lakukan semaksimal yang bisa kalian lakukan. Jika bisa maksimal yang lebih baik, maka jangan yang lebih rendah. Ya, salat adalah ibadah yang mulia, penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka jika seorang itu, seorang yang solat itu berdiri, maka dia sedang berbisik dengan Allah Ta'ala. Wal murum amalau dan lewat di depan orang yang sholat itu merusak kegiatan komunikasi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Merusak dan memutus al itisal al-ilahi eh, komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala disebabkan tersibuknya hati dengan adanya orang yang lewat fa'uhtita maka uh, kemudian eh, uh, maka ada sikap hati-hati untuk menjaga sholat dengan memberikan perlindungan berupa adanya sutroh sholat. Faedah, hadza idza al-musalli imaman. Perintah untuk meletakkan sutroh itu berlaku untuk orang yang sholat sebagai imam atau sholat sendirian. Adapun makmum, maka tidak perlu sutroh tersendiri. Maka sutrohnya adalah sutroh imamnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat menghadap sutra tanpa sahabat-sahabatnya. Nabi tidak perintahkan sahabat-sahabat untuk masing-masing pasang sutra. Watafakul muslimuna dan orang-orang yang sholat di belakang Nabi sepakat bahasanya mereka sholat menghadap sutra. Falayaduruhum mururu syai'in baina aidihim dan tidaklah membahayakan mereka lewatnya sesuatu di depan mereka. Eh, dalil bolehnya lewat di depan makmum adalah hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas yang telah kita baca di pertemuan yang lewat aku datang menaiki keledai atanin betina dan aku ketika itu hampir dewasa dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat jadi imam untuk banyak orang di Mina tanpa menghadap tembok maka kemudian lewat di salah satu sop lewatnya pakai keledai lalu setelah cukup lewatnya aku turun dan kulepas keledai betina itu untuk tartau mencari rumput kemudian aku masuk ke dalam sop dan tidak ada satupun baik sahabat ataupun nabi yang menyalahkan perbuatanku Ibn Abdul Bar al-Maliki rahimahullah ta'ala mengatakan tidak ada perselisihan di antara para ulama bahasanya makmum tidaklah mengapa adanya orang yang lewat di depannya di depan ya, sop-sop makmum maka lewatnya orang di depan sop makmum itu di sini ditegaskan la yaduru tidak merusak kualitas sholat si makmum dengan dasar hadis di atas Ibnu Abbas lewat di depan uh, sebagian sop makmum dan Ya, lewatnya pun sambil naik ya, keledai, tentu lebih uh, lebih wah ini ya, bukannya lewat jalan, namun lewat sambil naik keledai. Kemudian hadis berikutnya di Buluhul Maram dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiallahu anhu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda layak ketahui sholat tasheehun tidak ada satupun yang bisa memutus sholat wata'u mastata'tum dan cegahlah orang yang mau lewat semaksimal yang bisa kalian lakukan Ibnu Hajar mengatakan diatkan Abu Dawud dan sanatnya mengandung kelemahan namun uh, uh, namun kesimpulan dari penulis Tauti Al-Ahkam hadis ini derajatnya Hasan memang sebagian ulama menilainya lemah karena ada perawi yang bermasalah bernama Mujallid ibn Sa'id yang merupakan perawi yang jelek hafalannya ditambah terdapat uh, itirab keguncangan kenapa karena terkadang beliau mengatakan hadis ini marfu dan terkadang beliau mengatakan ini adalah mauquf perkataan sahabat yaitu Abu Sa'id Al-Hudri dan mauquf itulah yang lebih dekat pada kebenaran namun bagian pertama dari hadis ini di samping lemah berlawan dengan hadis yang sahih yang mengatakan bahasanya perempuan dan yang lainnya jika lewat bisa memutus sholat seseorang. Adapun bagian kedua dari hadis ini maka maknanya jelas sahih didukung oleh hadis Abu Sa'id yang diatkan Abu Khari dan Muslim jika salah satu kalian sholat menghadap sesuatu yang menjadi sutrohnya kalau ada seseorang yang mau lewat di depannya, maka adalah dia jaga. Jika dia enggan dan tidak mau, maka adalah dia jaga dengan cara yang lebih keras karena dia adalah setan. Demikian dalam redaksi Al-Bukhari. Uh, wal hadis dan hadis ini lahu turukun memiliki banyak jalur dan penguat. Iya. Jadi ada yang mauquf perkataan Utsman, Ali, Ibnu Umar, Aisyah dan Jabir. Dan di antara uh, hadis pendukungnya ada yang sanadnya sahih, ada yang hasan sebagaimana uh, dijelaskan oleh Ibnu Hajar di kitabnya Ad-Dirayah. Watakodam qabla idati safahat dan telah lewat eh, beberapa lembar sebelumnya pembahasan tentang masalah ini. Adakah sesuatu yang jika lewat di depan seseorang membatalkan sholat seseorang? dan telah disebutkan dalil-dalil orang yang mengatakan tidak ada sesuatu yang bisa memutus sholat seseorang dan telah disebutkan di lembar tersebut berbagai macam dalil penguat hadis ini mimma tukawi yang kesimpulannya bisa menguatkan hadis ini sehingga bisa menjadi hujah oleh karena Ibnu Humam Al-Hanafi di kitabnya merupakan kitab uh, eh, fikih Hanafi yang terkenal Fathul Qadir beliau mengatakan hadis ini punya sejumlah jalur yang tidak akan turun dari derajat Hasan Bahkan hadis Aisyah yang ada dalam sebuah saya Muslim tentang sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Aisyah melintang melintang di depan Nabi adalah di antara dalil yang dianggap berlawanan dengan hadis riat Bukhari dan Muslim yang mengatakan batalnya orang yang lewat karena lewatnya perempuan. Meskipun kita katakan yang benar itu tidak bertentangan karena melintang itu berbeda dengan lewat. Ya, maka uh, tadi di sini disimpulkan ya, sebenarnya yang lebih tepat ini adalah perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Iya. Ya. kemudian uh, itu yang lebih tepat adalah bukan sabda Nabi namun perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, kemudian kandungan hadis atau mufradat hadis tidak ada satupun yang berpisah memutus sholat. Ini ada dalil umum. Namun kita katakan dia mendapatkan pengecualian dengan lewatnya tiga hal yang telah dibahas di hadis Abu Dhar. Ya, maka di sini terdapat namanya taksis. Ya, dan taksis adalah mengeluarkan sebagian anggota umum dari hukum umum. Ya, maka namun cegahlah semaksimal yang bisa kalian lakukan. Artinya e, cegahlah orang yang mau lewat di arah kiblat kalian semaksimal kemampuan kalian. Namun cara mencegah, cara mendorongnya bi azhal e, maka diutamakan yang e, tidak kasar namun yang lembut mayaglibu ala dhani daf'uhu bihi namun dengan cara-cara pencegahan yang kita punya sangkaan sangkaan kuat kalau e, orang yang kita cegah itu faham kalau dia dicegah tidak boleh lewat. Yeah. Jangan melakukan e, pencegahan yang orang yang dicegah itu malah mengira kita ngejak dia jabat tangan. Nah, sehingga yang terjadi malah salaman. Wah, ini mau lewat tuh, kok ada ini? ya terus akhirnya malah salaman. Nah, ya. Maka kalau dilewat gini kok malah ngejak salaman mungkin boleh jadi gini ya, nah, biar ndak ndak salah sangka dikira ngejak salaman. Maka di sini disampaikan Kaidahnya bentuk isyarat, bentuk isyaratnya itu adalah ma yaghlibu ala dhanni daf'uhu bihi. Adalah bentuk-bentuk isyarat yang kita punya sangkat kuat, orang itu faham, maksudnya tidak boleh lewat. Eh, eh, jangan kemudian eh, isyarat yang eh, multitafsir. Ah, yang multitafsir. Oh, ini ngapain ini? Ngejak Salman saya, ya. Ah. Ya, kandungan hadis ini zahir hadis ini menunjukkan salat tidaklah bisa terputus oleh marin amaman musalli Siapapun orang yang lewat di depan orang yang salat. Meskipun uh, orang yang salat tersebut tidak uh, memakai sutra, tidak salat ya, di depan sutra. Kemudian syariat memerintahkan bi tar'i al-mari untuk mencegah orang yang mau lewat di depan orang yang sholat semaksimal yang bisa kita lakukan. Ya. Namun, uh, namun jika kemudian mencegah itu gagal, ya, mencegah itu gagal sehingga orang yang lewat kemudian lolos airnya lewat. Ya Ya, perlu perlukah dikembalikan? Perlukah dikembalikan? Artinya kemudian dia sudah lewat depan kita, kemudian kita susul, pegang tangannya, tarik ya, supaya nah, kembali. Nah, ada perselisihan ulama dalam masalah ini tentang masalah apakah dituntunkan untuk mengembalikan orang yang lolos. Nah, kita kejar dikit gitu. Nah, balik eh, supaya dia balik. Ya, namun pendapat yang paling kuat walau taala a'lam tidak dituntunkan untuk uh, tidak dianjurkan, tidak disarankan untuk mengembalikan orang yang sudah terlanjur lolos. Ya, namun bentuknya mencegah, ya, menolak, lolos, ya sudah, tidak perlu dikejar. Dan hadis ini e, berlawanan dengan hadis Abu Dhar yang mengatakan bahasa yang sholat itu sudah terputus gara-gara lewatnya perempuan, keledai dan anjing hitam. Ya, maka menyikapi dua hadis yang nampaknya bertentangan, maka nanti tentu ada sejumlah model e, untuk penggabungan. Kalau jumlah ulama mengatakan bahasanya yang dimaksud oleh hadis Abu Dhar dengan putus itu bukan batal, namun berkurang kualitas sholatnya disebabkan tersebutnya hati karena lewatnya tiga hal di atas di depan orang yang sholat ya. Ya, namun Uh, kalau menurut ulama yang mengatakan batal dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh penulis Taudi al-Ahkam di di sejumlah lembaran yang lewat maka komprominya ada beberapa kompromi atau kemudian ada beberapa solusi. Pertama hadisnya doaif. Ya, sebagaimana penilaian Ibnu Hajar Al Asqalani di Buhlul Maram. Atau kemudian kita katakan hadis ini mauquf. Perkataan sahabat yang tidak sejalan dengan hadis marfu sahih riwayat Muslim atau bahkan Bukhari Muslim. Ya. Sehingga tidak perlu dipertentangkan ya, perkataan sahabat tidak sejalan dengan hadis ya, maka tidak berlaku atau kemudian yang ketiga kita katakan taksis ya, hukum asalnya tidak ada yang memutus kecuali yang dikecualikan ya. dan ini sebagaimana dikatakan oleh penulis tadi Al-Ahkam di Mufrodat ya, di Mufrodat tadi telah kita baca ya, hada amun maksusun Hadis ini memang umum mengatakan tidak ada apapun yang bisa memutus sholat. Namun mendapatkan pengecualian berdasarkan hadis eh, Abu Dhar yang ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Amal ala qawli sahih adapun menurut pendapat yang benar yang telah lewat bahasanya tiga hal ini membatalkan sholat jika dia lewat maka hadis Abu Dhar kita katakan mentaksis hadis ini Seandainya anggap saja kita tidak boleh melakukan taksis adalna maka kita sedikit berbelok dengan melakukan tarji maka kita akan menangkan hadis Abu Dhar yang itu riwayat Muslim daripada hadis ini yang dikatakan daif oleh sebagian ulama yang tentu daif tidak bisa jadikan hujah daif itu tidak bisa jadikan hujah seandainya tidak ada atau selamat dari dalil lain yang menentangnya Seandainya tidak ada yang menentang, dhaif itu tidak bisa jadi dalil. Bagaimanakah kalau ini dah dhaif kemudian ditentang oleh eh, dalil yang lain yang sahih, bahkan ada dalam sahih Muslim. Maka jadilah hadis ini hadis mungkar. Ya, namanya hadis mungkar hadis daif yang berlawanan dengan hadis yang sahih itu disebut hadis mungkar dan hadis mungkar itu tergolong syadidud dha'af. Ya, adalah kedaifannya parah. Kalau cuma dilihat sanatnya, memang kata Ibnu Hajar visa nanti da'fun. Ini kalimat yang menunjukkan kelemahannya ringan. namun seandainya kita anggap tidak mungkin kita kompromikan, harus kita pilih, maka hadis ini berlawanan dengan hadis yang ada dalam Sahih Muslim. Ya, maka dari sisi sanat dia kelemahannya ringan karena ternyata berlawanan dengan hadis yang sahih maka dia jadi hadis yang mungkar dan hadis yang mungkar itu syadidu da'fi statusnya adalah da'if yang berat Kemudian faedah uh, faedah tambahan sutrah untuk orang yang sholat adalah satu hal yang disyariatkan untuk orang yang tidak mengerjakan sholat. Namun para ulama memakruhkan sholat menghadap api. Sholat menghadap api unggun itu menghadap tungku perapian yang sedang ada apinya dimakruhkan oleh sejumlah ulama diantaranya Ibnu Qudamah di al Murni dengan alasan eh, punya titik kesamaan dengan orang Majusi. Semisal dengan api sirajun e, e, lentera atau lampu ya. Demikian juga suraton e, patung atau gambar ya. karena punya titik tasabuh dengan orang yang penyembah patung. Wana jasa dan nah, menghadap najis. namanya dimaksud dengan menghadap najis itu adalah ketika manakala betul-betul di depannya itu najis. Ya, tidak termasuk menghadap najis orang sholat menghadap toilet. Ya, karena sudah ada dinding penghalang. Karena ada dinding penghalang, maka tidak kita katakan sholat menghadap najis. obat pun maftoh atau pintu yang terbuka dikhawatirkan orang kemudian lewat-lewat kemudian ya, mengurangi kekhusuan atau sholat menghadap orang yang tidur dan ini ada hadisnya ya, kali ini ada hadisnya ya, terdapat hadis yang uh, dinilai sahih oleh sebagian ulama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat menghadap dua orang ya, sholat dan di depannya itu dua orang naimun au mutakallimun Eh, orang yang tidur atau orang yang sedang ngobrol. Tentu sholat, kemudian di depannya orang yang ngobrol, e, kenapa ini dilarang? Ya, penjelasannya ya, mudah ya. Kan? Nanti e, ikut mendengar obrolannya, maka baca Al-Fatihah sambil menikmati obrolannya. Apalagi obrolannya lucu, ah, inilah ah, lebih berbahaya lagi ya. Ya. Kemudian ada ada pun untuk orang yang tidur. Nah, ada orang yang tidur. Nah ini kalau orang yang tidur ini bermasalah. Sebagian ulama mempermasalahkan hadis ini uh, hadis yang melarang untuk eh, sholat menghadap naimun au limun karena poin naimun dianggap berlawanan dengan hadis sahih Muslim melintangnya Aisyah Eh, melintangnya Aisyah e, di depan Nabi ketika Nabi sholat malam. Ya, maka ada ulama yang mempermasalahkan larangan e, sholat menghadap naimun karena dianggap ini gimana dengan hadis Sahih Muslim Nabi sholat melintah uh, sholat dan di depan beliau pas di ada kakinya uh, Aisyah radhiallahu anha Tentu jelas kita katakan apa yang ada dalam Sahih Muslim nggak masalah. Hadisnya jelas-jelas sahih. Eh, oleh karena itu wallahu a'lam maka seandainya kita ambil hal ini eh, larangan untuk sholat di depan orang yang tidur maka itu adalah orang yang tidur dalam kondisi tertentu tidur dalam kondisi tertentu misalnya tidur ngorok misalnya eh, maka tentu ini mengganggu orang yang sholat dan zahir hadis uh, eh, sholat malamnya Nabi dan Aisyah melintang Aisyah tidak ngorok karena yang tidur ngorok itu Nabi sedangkan Aisyah tidak ya, tidurnya Nabi itu ngorok ya, ini dalil kebanggaan orang yang ngorok ketika tidur ya <laughs> eh, Maka uh, sholat di depan orang yang tidur yang bermasalah itu dalam kondisi tertentu. Ketika itu mengganggu. Adapun jika tidak mengganggu, ya, sama, maka maka tidak mengapa sebagaimana solatnya Nabi dan di depannya ada ibunda Aisyah radhiallahu anha. Kemudian di depan orang yang kafir dan yang lainnya. Ya demikian. ya, yang kita baca dan kita bahas kesempatan malam hari ini wasallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasalam rutawana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika